Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabi wa Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Najar Al-Asqalani taala. <clears throat> Masih kita di kita musalah bab yang ke-14 bab salatul idain, bab salat dua hari raya sebutkan bahwa Idul Fitri demikian juga Idul Adha adalah bersama dengan manusia. Demikian juga disebutkan delapan pertama kali adalah sholat kemudian berkhutbah kemudian juga hukum sholat id adalah wajib ya adapun perempuan dia boleh dilakukan di rumahnya dan afdol adalah di musola di lapangan. Kemudian disunahkan untuk Idul Fitri makan dulu. Ini adalah untuk menyelisihi hari-hari sebelumnya yaitu bulan Ramadan yang berpuasa. Adapun Idul Adha maka Nabi SAW beliau tidaklah makan kecuali ketika sudah selesai sholat sholat itu. Berikutnya kala <clears throat> Rahimahullah sekarang kan disebutkan oleh beliau bahwa sholat id itu tidak ada adan demikian juga tidak ada ikhoma Setelah disebutkan ya bahwa tidak ada sholat sunnah sebelum sholat id baik sebelum ataupun sudah. Berikut hadis yang ke-8, itu hadis yang ke-458. Qala rahimahullahu taala wa anhu ini masih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hmm. Di sini Sohail. Anak Nabi sesungguhnya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat id, beliau sholat id bila adzan wal ikomah tanpa adzan dan tanpa ikomah Tidak ada adzan. Ya, sebagaimana kita ketahui sudah sholat-sholat wajib dan tidak ada ikomah. Akhrajahu Abu Dawud mengeluarkan ya Alimah Abu Dawud wa aslu fil Bukhari dan asalnya dalam Sahih Bukhari. Ya demikian. Sukan oleh Imam Sonani wahwa dalil ala adami syari'iyatihima. Ini menunjukkan tidak ada syariat dari adzan dan iqamat fi salat di salat id yaitu bainahuma bid'ah dan itu adalah bid'ah. Adzan dan iqamah ketika salat id adalah bid'ah yaitu sebutkan oleh sebuah ulama anna awala man ahdatsal adzan di salatil id Muawiyah. Ya, sebenarnya mengatakan sungguhnya pertama kali melakukan kebitan ini ya ulama ya. Ini seorang sahabat tetap mengucapkan tarawih mereka ya. Adalah untuk sholat itu adalah Muawiyah. Tapi ulama tidak terkenal demikian ini. Kemudian juga disebutkan Selain menambahkan wa akhadha hajat, mengambilnya hajat. Hajat bin Yusuf, salah seorang panglima dari Bani Umayyah ini. Hina amara al Madinah ketika dia memimpin menjadi amir di Madinah. Ya demikian disebutkan. Dan ini tidak boleh untuk kemudian kita mengikutinya. Karena di zaman Nabi SAW tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Demikian juga tidak perlu untuk mengatakan as-salatu jamiah. Ya, sebagaimana di surat kusuf, surat kusuf disunahkan. Ya, as-salat jamiah, salat berjamaah, kan itu. Tidak ada tapi. Tapi tidak perlu dilakukan. Ya, demikian. Tadi disyaratkan di surat Yusuf saja. Berikutnya hadis yang ke-9. <clears throat> Wa Nabi Sa'id dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis nah, ini dibicarakan ya karena ada rawi namanya Abdullah bin Muhammad bin Akil ini. Diperbincangkan memang dia, yang telah fi. Ulama dia lebih dekat yaitu dhaif sehingga tidak sahih di sini. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, dhaif tadi ada Abdullah bin Muhammad bin Akil dhaif. Bahwa beliau mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu beliau mengatakan karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-id syai'an, beliau tidak sholat sebelum Id ya, sedikit pun. Dan sholat itu kan dilakukan setelah matahari apa? <clears throat> satu tongkat kan itu sepenggadah. Dan untuk sholat Idul Fitri ya agak mundur sedikit kalau sholat Idul Idul Adha maka lebih dicepatkan. Supaya apa? Supaya disegerakan di situ menyembelih kurban. Ya demikian disebutkan. Dan ini tidak ada beliau melakukan sholat sunnah sebelum sholat id. Ya, tidak sholat sebelum id sedikit pun. Faidah raja ilaman sini apabila beliau kembali ke rumahnya, sholat rakaat beliau sholat dua rakaat. Jadi kita sebutkan sini toib. Roy bin Majah bi sanadin hasan. ini Imam Ibn Majah dengan sanad yang hasan ya, karena beliau berpendapat Muhammad bin yang Abdullah bin Muhammad bin Akil menurut Ibn Hajar itu adalah hasanul hadis. Tapi tadi kita sebutkan bahwa dhaif, yaitu. Dan mereka mengirim para ulama yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan sholat di rumah itu berkat adalah sholat duha, paham? Bukan sholat sunnah sholat id bukan, tetapi itu adalah sholat duha. Ya, yang berpendapat demikian maka mereka mengirim kepada itu? yaitu <clears throat> yaitu beliau melakukan sholat duha. Dan tadi sudah kita sebutkan kan sebelumnya ya sebelum pertemuan ini di, di hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu bukan hadis Bukhari Muslim jelas sekali bahwa sunnah Nabi SAW alaihi wasallam beliau salat itu dua rakaat tidak salat sebelumnya ya dan tidak salat setelahnya jelas sekali ya itu lalu bagaimana di sini kalau lah itu sahih ya dan beliau lakukan di rumah itu adalah sholat apa sholat duha itu aja Jika <clears throat> di sini disebutkan beberapa permasalahan <clears throat> ya bahwa sholat id itu adalah dua rakaat sholat nafilah sebelum id setelah dan sudahnya itu tidak ada dalilnya ya demikian demikian juga adzan dan iqamat ketika sholat id itu adalah adalah kita <clears throat> kemudian berikutnya Qala rahimahullah ta'ala Hadis yang ke-10 ini akan sebutkan bahwa hendaknya imam setelah selesai ya, setelah selesai melakukan sholat kemudian dia berkhutbah menghadap kepada hadirin yang memberikan nasihat yang berkhutbah demikian juga orang yang sekitarnya memperhatikan kepada orang yang berkhutbah wanu masih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di Bukhari Muslim kalau beliau mengatakan karena Nabi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaan beliau yakhruju yaumal fitr, beliau keluar ketika Idul Fitri. Wal adha demikian juga Idul Adha, ila musola menuju musola. Ya, ini menunjukkan bahwa salat di musola di lapangan, tempat sholat dan bukan di masjid. Ya demikian. Wa awal syai' yabda'u ubihi dan pertama kali yang beliau mendahulukan dengannya apa itu? as sholat dulu. Inilah yang dilakukan. Semua yang yansarif, kemudian beliau berpaling. Ya, selesai, ya, beliau berpaling fayaqumu muqabilan nas, maka beliau pun berdiri menghadap kepada kepada manusia, berhadapan-hadapan. Yang menunjukkan orang berkhutbah membelakangi kiblat. Kiblah orang yang berkhutbah maka dia membelakangi ya kiblat. Wan nasu ala dan manusia-manusia masih di sop-sop mereka. Tidak menuju ke depan enggak, di sop mereka sudah. Fa'iduhum maka Nabi berikan wa'idhah, memberikan nasihat, wa ya'murum dan Nabi memerintahkan mereka. Kita dari hadis wal muslim. Imam Syarani beliau mengatakan dalil ala syar'iyatil khuruj ilal musola. Di sini ada dalil disyariatkan keluar menuju musola. Musola bukan masjid, ya. Padahal masjid Masjid Nabawi, ya Masjid Nabawi itu pahalanya kan 500 kali. Ya, ini 1000 kali. Kalau di Masjid Haram maka 100 ribu kali dari masjid yang lain. Kalau kemudian di Masjid Nabawi 1000 kali pahalanya dari masjid yang lain. Kalau kemudian yang Masjid Aqsa maka 500 kali. Di sini 1000 kali lipat ya salat di masjid di Masjid Nabawi tapi Nabi mengeluarkan keluar. Beliau keluar dari Masjid Nabawi. Paham? Disebutkan Imam Syafi'i boleh berpendapat bahwa beliau berpegang dengan hadis nanti akan dibicarakan juga insya Allah. Hadis yaitu Abdul Bukah sebagus-bagus tempat di bumi itu adalah masjid. Jadi sholat di masjid saja. Ya, tapi jelas dari dalil, dalil menunjukkan bahwa Nabi sholat di di musola, bahkan belum meninggalkan masjid Nabawi, keluar menuju, menuju musola. Ya demikian. Jadi terbantahkan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. <clears throat> Ya demikian. Jadi sebuah Imam Sunani di sini dalil <clears throat> bahwa untuk seorang keluar menuju musola, kalau mutabadir dan bersegera minul kurut untuk keluar, ila maudhi masjid masjidih Ya, Nabi SAW bersegera menuju tempat selain masjid beliau SAW. Ya demikian. <clears throat> Dan musola Nabi wahwa kata alik inna musola semuanya tempat sholatnya Nabi salat dalam musola tersebut yang digunakan untuk sholat Id ya mahalu ma'ruf tempat yang diketahui oleh para sahabat waktu itu. baina Huwa baina babi masjidih ya bisa ditulis yang di tempat musola Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antara tempat tersebut dengan pintu masjid Nabi Alaf diro, seribu diro. Berapa itu? Berarti kita sebutkan satu diro itu kan sekitar setengah meter. Berarti sekitar 500 meter. Bisa kita bayangkan 500 meter. Ya, berjalan kaki 500 meter menuju lapangan itu. Kalau jauh sekali ya pakai kendaraan diperbolehkan. Ya demikian. Cuma Umar bin Syabah di Akbar Madinah yaitu <clears throat> Demikian juga sungguh beliau oleh Imam Sunani sebelum Islam ini wa fi dalil ala masruhiyati khutbatil id ini dalil disyariatkan khutbah id wa annaha ka khutbah khitabul jama' seperti khutbah Jumat ya itu apa dalam hal amara wa atau merintahkan demikian nasihat ya demikian walisa bi annaha bukan berarti maknanya adalah khutbatan khutbatan dua khutbah tidak kalau Jumat seperti Jumat tidak cuma isinya itu ya seperti di khutbah Jumat. Ya demikian. Orang demikian. Bukan berarti di situ dua khutbah anda, karena khutbah id hanya sekali saja. Ya demikian. <clears throat> Maka di sini pun dibicarakan bahwa sholat adalah sebelum ya sebelum khutbah. Demikian juga yustahab ayah tuban nas iman disunahkan berkubat dalam keadaan berdiri, mukabilan menghadapi manusia. Ya demikian. Biduni mimbar tanpa mimbar. Ya, itu ini semua lima sunnah juga. Ya. Ini belum menyebutkan tidak ada di situ mimbar. Dalil ala annahu lam yakun fi musallahu mimbar. Ini ada dalil menunjukkan bahwa tidak ada di tempat sholat Nabi di musala itu adanya mimbar tidak ada. Itu. Jadi tidak perlu ada mimbar ketika sholat Id. Termasuk bid'ah bahkan mimbar ketika sholat Id. Berikutnya hadis yang ke-11. Ya. Sekarang berapa kali takbirnya ketika sholat Id yang akan disebutkan? Wan Amr bin Shu'aib an Nabihi an Jadi. Ini silsilah hasanah yang terkenal. Ini urutan-urutan periwayatan yang hasan ini. Amr bin Shu'aib dari bapaknya. Shu'aib bin Muhammad an Jadi dari kakeknya yaitu Abdur bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala belum mengatakan. Ya, di sini sahih ya, hasan kalau Nabi Allah berkata Nabi Allah SAW. Atakbir bil fitr Ya takbir ketika Idul Fitri sabun ya tujuh kali. Fil ula di pertama. Ini yang pertama takbir pertama Rekat yang pertama itu tujuh kali. Dan yang roja ulalam termasuk takbiratul ihram ini dihitung takbiratul ihram yang pertama itu ya dikatakan takbiratul ihram karena itu takbir yang mengharamkan ya sesuatu sebelum serat makan minum berbicara gitu. jadi takbir ketika Idul Fitri demikian juga Idul Adha sabun fil ula tujuh kali di pertama wa khamsun fil ukhra dan lima di yang lain ya, ini di rakaat yang kedua wal qiraah badahuma kiltai lima dan bacaan setelah keduanya itu. Setelah takbir tersebut ya kiltaihima keduanya. Arjo Abu Dawud mengeluarkannya Imam Abu Dawud wa naqala Tirmidzi al Bukhari tasih tasihahu. Dan Imam Tirmidzi menukilkan dari Bukhari, ini yani gurunya. Imam Bukhari adalah gurunya Imam Tirmidzi. Pensohihannya yaitu. Walaupun tadi kita sebutkan ya Hasan riwayat yang hasanah. <clears throat> Sebenarnya menyebutkan situ ada rawi namanya Abdullah bin Abdurrahman atau taifi lemah ya, yang demikian tapi ada penguatnya ya ada penguatnya dari hadis Aisyah rata-rata ada semua Imam Daud demikian juga yang lainnya walaupun di situ ada Ibnu Lahiyah tapi ya Abdullah bin Lahiyah doif tapi menguatkan yang jalan tadi jadi hadis ini Hasan ya tanpa kita ragu ya demikian maka dibahas di sini jelas buat takbir ketika sholat id ya yaitu tujuh kali di dekat yang pertama dan lima kali dekat yang kedua ya demikian dan termasuk di hitungannya itu adalah tujuh itu berarti berkelih rom demikian juga dekat yang kedua berarti tak berintikol ketika kita sujud berdiri dihitung satu sebagian demikian berpendapat ya walaupun itu adalah ya hilaf yang antara para ulama mulai alam demikian. Kemudian disebutkan ya sebenarnya mengatakan ini perkaranya luas, ini tujuh itu apakah termasuk eh, apa tabel ihram atau enggak? Ya, demikian juga yang kelima itu di, apa dimasukkan di situ eh, intikolnya itu dari sujud menuju berdiri itu ya Sebenarnya anggap tidak di, dihitung. Jadi kemudian lima. Ini perkara luas karena tidak ada di situ dalil yang menunjukkan secara pasti. Kemudian disebutkan apakah mengangkat kedua tangan? Jadi khilaf juga. Sebuah lima Malik demikian juga yang lainnya berpendapat ya tidak perlu mengangkat karena ada dalil yang jelas yang menyebutkan hal ini. Ada riwayat dari Umar bin Khattab tapi saya mengatakan ini terputus. Demikian juga di ada rawi namanya Abdullah bin Aiyah, dhaif. Bola alam lebih kuat tidak perlu mengangkat. Demikian juga sholat jenazah. Tapi perkaranya luas, ya perkaranya dari luas dalam hal ini mengangkat tangan tidak mengangkat tangan ketika apa e, sholat ya sholat ini tadi takbir yang tujuh demikian juga lima itu. Kemudian apakah di situ ada zikir yang khusus? Bola alam tidak ada. Di situ hadis menyebutkan Sebagian berpendapat ya seperti ulama Syafi'iyah membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa asira, tapi tidak ada dalil yang yang jelas. Yang bagus diam. Lalu kapan membaca doa istiftah Bagaimana surah-surah sunah itu? Jadi Allahumma bait baini atau yang semisalnya Allah Akbar kabira alhamdulillah katsira. Ya disebutkan yaitu apa? <clears throat> Setelah takbir yang ketujuh itu. Ya demikian. Bagaimana kalau lupa? Ya kadang kan lupa. Allah aku langsung baca surat Al-Fatihah dikeraskan. Tidak perlu mengulang karena hukumnya adalah sunnah saja. Ya demikian. <clears throat> Sampai di sini sudah menjadi sudah